Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim ulama, para habai, para kiai lebih khusus guru kita semua yang mulia Bu Yahya Umi Fairuz beserta keluarga yang kami hormati pula para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengawali kembali kajian rutin kita majlis rutin kita majlis al-bahjah yang diadakan di Masjid Daya Al-Mustaqim ini dalam kajian kitab Minhajul Abidin. Setelah sekian lama kita melewati bulan Ramadan, dan hari ini malam ini sama-sama kita awali kembali kajian uh, eh, majelis kita ini. Mudah-mudahan ini mengawali keberkahan kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan dengan diawali dengan wirid Kudul Fatih tadi mudah-mudahan menambah keberkahan kita serta keistiqomahan kita di majlis yang mulia ini. Seperti biasa insya Allah satu jam ke depan nanti bersama guru kita yang mulia Buya Yahya ya, sama-sama kita menggaji kajian tasawuf dalam kita, dalam kitab Minhajul Abidin namun sebelum itu sama-sama mari sama-sama kita simak dan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Mukarram Al Habib Ali Al Hinduan kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan.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 Alhamdulillah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak minnah dari Allah Subhanahu wa taala baik berupa rohani maupun berupa jasmani. Allah Subhanahu wa taala tuntun kita dari rumah ke masjid ini tanpa kita sadari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat wa afiat hadir di majelis ini. Ini suatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum tentu dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dan ini patut kita syukuri, patut kita ada rasa bangga dalam hati kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana berkat beliau, berkat kerja keras beliau dalam mendirikan agama Islam, mendirikan panji-panji agama Islam, sehingga pada detik ini, pada saat ini kita berada di dalam naungan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yaitu nikmatul Islam wal i wal iman. Alhamdulillah Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad pernah bersabda berkata di hadapan sahabatnya. Apa itu? Ada dua golongan. Bu, ada dua golongan. Bu, ada dua golongan. Yang mana dua golongan ini, Pak? Ini kalau orang melakukan dosa dua ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Biar dia tobat bagaimanapun tidak Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Kira-kira mau tahu nggak dua ini apa? Mau tahu, Bu? Dua ini. Yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Pingin kaya pergi ke dukun jadi siluman. Sakit pergi ke dukun jauh dari Allah Subhanahu apa tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cinta ditolak, dukun bertindak. Semuanya pergi kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingin Kaya raya, pergi ke kuburan, kasih sesajen. Pingin punya anak, apa namanya, beri sesajen, beri anu pergi ke pohon yang merindang. Ini masih banyak sekali. Salah satu paham yang sangat keliru. Dan barang siapa yang melakukan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya, tidak akan menerima amal ibadahnya. Kenapa? Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, Manusia aja kalau kan? kira-kira itu apa yang dikhianat itu apakah masih percaya? Apakah sakit hati atau senang? Bu, oh bu, kalau misalnya maaf ibu, misalnya ada orang yang ibu cintai, suami ibu lah, boleh kami menduakan ibu. Kira-kira hati ibu sakit nggak? Saya mau tanya ini. Ini manusia. Ini manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala kita duakan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tidak akan menerima amal ibadahnya lagi. Nah, kita tidak usah berpanjang lebar masalah syirik. Ini insya Allah subhanahu wa ta'ala semua yang hadir ini paham apa itu syirik. Tapi yang kedua, ini penting. Ini yang urgen. Yang ingin kita bahas yang kedua ini. Banyak sekali zaman sekarang, khususnya pemuda, yang lupa dosa yang kedua yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bahkan orang tua pun banyak yang tidak tahu. Apa itu? Yaitu uququl waliden, durhaka sama orang tua. Nah, ini banyak. Zaman sekarang ini banyak sekali anak kurang ajar sama orang tua. Anak tidak mau menghormati orang tuanya. Bahkan anak ada yang rela membunuh orang tuanya. Ini zaman sekarang. Ini makin terkikis dengan perkembangannya zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu ada tiga ayat. Tiga ayat ini Allah turunkan kepada manusia, turunkan kepada kita tentunya. Yang mana kita tidak akan, yang mana tiga ayat ini turun dan langsung apa bergandengan dengan tiga ayat selanjutnya. Dan tiga ayat ini tidak bisa terrealisasikan, tidak bisa teraplikasikan, tidak bisa kita amalkan, kecuali yang satunya lagi kita amalkan juga. Mau tahu apa itu? Mau tahu? Yang pertama ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Allah wa Ati rasul." Nih, ayat pertama. Allah berkata, "Wa Allah wa Ati rasul." Dan taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan waati Allah bergandengan dengan waati Rasul. Dan kita tidak bisa taat kepada Allah kecuali taat juga kepada Rasul. Kira-kira ada nggak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarannya membangkang? Tidak ada. Kalau kita taat kepada Allah, otomatis kita taat kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, otomatis kita cinta kepada kepada Allah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ayat kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini Allah turun wa aqimus shalah bergandengan dengan wa atuz zakah. Tidak ada orang dia solat tapi tidak menunaikan zakat, itu tidak benar. Ada orang menunaikan zakat, zakat dia lancar tapi tidak solat, itu tidak. Tidak bisa, itu tidak benar, itu, dan itu tidak bagus. Apa? Setiap orang mau salat harus zakat. Dan orang yang mau zakat, dia juga harus sholat. Nggak boleh dipisah antara dua ini. Ini yang kedua. yang ketiga, apa? kurli wa walidayi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an boleh ibu buka. Boleh ibu buka, bapak buka, pulang ke rumah sini buka Al-Qur'an. Itu tidak Allah SWT gandengkan suruh taat kepada Allah SWT. kecuali setelahnya itu ada ayat menyuruh kita bakti sama orang tua. Contoh Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra Allah SWT berfirman apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah SWT berfirman apa tidak boleh kalian semua itu menyembah kecuali Allah dan janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan wabil ini setelahnya langsung tidak ada fasal tidak ada pemisah wabil walidaini ihsana dan kepada orang tua kalian berbuat baik ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jadi kalau ada orang taat kepada Allah tapi sama orang tua bangkang itu tidak benar tidak Allah Subhanahu wa taala tidak bakal ridho ya ada dia sholat, dia zakat, dia puasa. Tiap hari makan puasa. Satu tahun puasa terus. Tapi sama orang tua kurang ajar. Sama orang tua tidak ditaati. Dia tidak apa namanya menghormati orang tuanya. Itu tidak. Allah SWT tidak menerima amal ibadahnya. Nah ini. Terus ayat selanjutnya apa? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Au kilahuma. Fala takullahuma uff. Wala tanharhuma Wa kullahuma qawlan karima kata Allah Subhanahu wa taala. dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan, kalau seandainya salah satu dari orang tua kalian itu sudah tua atau keduanya sudah tua kata Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indikal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala Jangan kalian sekali-kali mengatakan ah. nak belikan semata tidak menerima amal ibadahnya. Nah ini. Terus ayat selanjutnya apa? imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Isra Allah menjelaskan kalau seandainya salah satu dari orang tua kalian itu sudah tua atau keduanya sudah tua kata Allah Subhanahu wa taala imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff Jangan kalian sekali-kali mengatakan ah Nak belikan sambal nak? Wah ibu ni. Nak belikan anu huma. Au kilahuma fala taqullahuma uffin wala tanharhuma kata Allah. Jangan kalian bentak, jangan kalian bentak kedua orang tua kalian. Wa qullahuma qawlan karima, ngomong yang tulus pelan-pelan. Allah SWT mengajarkan kita adab sama orang tua. Ini penting. Ya kan? Terus ayat selanjutnya Allah SWT berfirman apa? Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Kita disuruh hina di depan orang tua kita. Ini enggak. Zaman sekarang ini banyak orang lalai. Orang tuanya, ibunya, apa melipat pakaian dia enak nonton TV di atas kursi. Ya orang tuanya ya biasa aja, tapi ini kurang etis, kurang etika sama orang tua. Orang tua nyapu, anaknya enak santai tidur. Nah ini kan anu, kan apa namanya orang tuanya capek-capek nyuciin baju anaknya, anaknya apa namanya menghambur-hamburkan orang uang orang tuanya, dibikin siksaan orang tua ini. Ini tidak anul, kesian orang tua kita. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah apapun selama kita masih membangkang sama orang tua. Terus oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengasih ultimatum kepada umatnya, kepada hamba hamba-Nya. Apa kata Allah? Ini Allah, bukan saya bilang, Allah. Barang siapa yang buat ridho aku, kata Allah. Barang siapa yang membuat aku ridho, tapi dia tidak membuat orang tuanya ridho, fa ini anhu sahid. Maka aku bakal tidak ridho kepada dia. Dia solat padaku, kata Allah. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji, apa dia haji, 20 kali malah haji. Insyaallah. Tiap hari sedekah, Tiap hari baca Quran, satu hari lima kali hatam Quran, misalnya. Tapi dia durhaka sama orang tua. Disuruh orang tuanya beli makanan, tidak mau. Disuruh orangnya nak belikan ibu nasi, ah udahlah bu, saya mau sholat dulu. Saya orang lagi sholat disuruh beli makanan, tidak. Allah swt tidak akan menerima. Walaupun dia sholat di depan Ka'bah seribu rakaat, tidak. Ini orang tua. Saya Tapi sebaliknya, barang siapa yang membuat murka aku, dia membuat Allah Subhanahu wa taala murka, tapi dia membuat ridho orang tuanya. Dia membuat ridho orang tuanya. Fa ini anhu radin, maka aku pasti akan ridho kepada dia. Nah ini kunci keberhasilan, kunci keselamatan dunia akhirat itu terletak pada orang tua. Jadi bapak sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau pengen kaya raya itu tidak usah repot-repot, cari rezeki dari pagi sampai sore jangan, tidak usah repot-repot. Cukup itu kecup kaki orang tua, cuci airnya, setiap dapat rezeki kasih orang tua sedikit. Kasih orang tua separuh, separuh buat keluarga, separuh buat orang tua. Itu hartanya bakal barokah. Ini tidak usah repot-repot, cari saya cukup kita minta berkah orang tua. Ini banyak sekali orang orang kita sekarang ini lupa sama orang tua. Lupa, padahal orang tua itu tidak pernah lupa sama kita. Apa kata Habib Alwi bin Syahab salah satu ulama terkemuka di Tarim, Ka'bah, Ka'bah. Ibu, ibu pernah lihat Ka'bah nggak? Bu, oh bu, ibu pernah lihat Ka'bah nggak? Pernah? Depan mata, bukan di TV, langsung pernah. Pernah? Nggak pernah. Bapak pernah lihat Ka'bah langsung depan muka gitu? Pergi ke Mekah? Nggak pernah. Kalau ibu yakin nggak melihat Ka'bah itu mulia? pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang afdol. Yakin, pahala besar. Tapi apa kata Habib Alwi bin Syahab? Melihat wajah orang tua lebih baik daripada melihat Ka'bah. Nah itu, melihat wajah orang tua, kita punya bapak, kita punya ibu. Itu lebih baik, lebih afdol daripada kita melihat Ka'bah. Ini penting sekali. Kita sekarang banyak melupakan orang tua kita. Kita sekarang banyak sekali kita menelantarkan orang tua kita. Kalau sudah tua kita lupa. Kalau sudah kita punya harta kita lupa sama ibu yang melahirkan kita. Ya kan? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi ada kejadian yang sangat menyedihkan, memilukan hati kita. Kisah sedih. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi mengajar di depan sahabatnya, mengajar. Ketika ngajar, datang salah seorang pemuda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Rasulullah. Ada apa? Gini ya Rasulullah, saya ini punya bapak. Iya, terus, iya bapak saya itu mencuri harta saya tiap hari. Bayangkan, di zaman Nabi ternyata, ternyata udah ada orang yang bersikap tidak baik sama orang tuanya. Saya punya bapak, itu tiap hari mengambil harta saya, diambil. Benar gitu, benar Rasulullah, saya punya saksi. Akhirnya dipanggil bapaknya, dipanggil. Wah subhanallah bapaknya ini udah tua. Bongkok pakai tongkat. Tua datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Apakah betul bapak ini orang tua dari pemuda ini? Ya, saya bapaknya. Ada apa ya Rasulullah manggil saya begini, Pak? Bahasa kitanya aja dah ya. Ini anak bapak ini mengadu. Katanya bapak ini mengambil harta anak ini tiap hari diambil. Tiap hari diambil. Apakah benar itu? Benar ya, benar ya Rasulullah, kata bapak ini. Saya tiap hari mengambil harta anakku dan saya siap dihukum ya Rasulullah. Saya mencuri harta anakku. Akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk menanyakan kepada Bapak ini apa yang dikatakan suara hati Bapak itu apa? Ini, malaikat Jibril menyuruh Rasulullah menanyakan kepada Bapak itu suara hatinya apa? Suara hatinya. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Wahai Bapak, ya Syekh, ya fulan, waktu kamu berjalan ke sini, sebelum aku bertanya kamu ini orang tua ini sebenarnya apa isi hatimu?" Ketika kau mendengar bahwa aku apakah kau mencuri harta anakmu? Yang kau katakan itu apa dalam hatimu? Ini pertama orang tua nggak ngaku. Enggak ya Rasulullah, saya enggak berkatakan apa-apa. Enggak, kata Rasulullah. Ini malaikat Jibril memberitahuku bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar suara hatimu. Ini bayangkan. Ah, ini apa kata Bapak itu? Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Tidak ada yang mengetahui rintihan hatiku kecuali Allah dan Rasulnya. Ini bapak ini melontarkan syair yang sangat sedih sekali. Tapi saya nggak hafal syairnya. Tapi saya tahu artinya. Itu apa kata bapak itu ya Rasulullah? Dulu ketika dia kecil, aku rawat dia dengan kasih sayang. Aku bekerja dari terbit fajar sampai terbenam matahari, memeras keringat di bawah panas matahari yang terik hanya untuk anakku. Ketika anakku sakit, aku semalaman tidak tidur, bahkan aku rela kalau aku ini dikorbankan nyawaku untuk anakku. Aku rela sakit-sakitan untuk anakku. Semua kehidupanku untuk anakku. Aku lebih rela sakit daripada anakku sakit. Ini rintihan orang tua untuk anaknya. Sampai menangis. Rasulullah saw menangis mendengarnya. Ini menangis Rasulullah. Ya Allah. Ini seorang bapak mencurhatkan isi hatinya. Ya Rasulullah, dulu ketika dia sekolah, aku antarkan dia. Dulu ketika dia main-main terjatuh, aku sedih ikutnya. Dulu ketika dia senang, aku senang. Tapi sekarang ya Rasulullah, aku ini udah tua. Sementara ibunya sudah renta. Tua renta, sama-sama tua. Aku tidak bisa bekerja lagi. Aku tidak bisa mencari nafkah lagi. Sehingga aku butuh penghidupan. Kesian istriku. Anakku ini udah kaya. Udah punya penghasilan. Penghasilan yang tetap. Salahkah aku mengambil sedikit dari harta anakku untuk kehidupan diriku? Dan dia tidak pernah mengunjungiku. Ini orang tua curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah mendengar rintihan orang tua ini seluruh dari langit dan bumi mendengar rintihan bapak ini kecuali semuanya bakal menangis. Semua penghuni langit dan bumi menangis mendengar rintihan bapak itu. Rintihan dari seorang ayah yang mengadu atas apa namanya? atas perlakuan anaknya. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka di abika. Kamu dan seluruh hartamu untuk orang tuamu, untuk bapakmu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sampailah kita di penghujung daripada sedikit kisah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, untuk berbuat baik kepada orang tua kita, untuk selalu menyenangkan hati kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang yang selalu berbakti kepada orang tua, orang yang selalu menyenangkan hati orang tua, orang yang selalu membuat orang tua kita tersenyum di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai di sini Al-Fagir bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang insya Allah setelah ini akan dilanjutkan oleh guru kita Buya Yahya yang pastinya penjelasannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Ya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Hakala minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al Mukarram Al Habib Ali Al Hinduan atas mukadimah yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat khusus bagi yang menyampaikannya dan umumnya bagi kita semua. Dan selanjutnya langsung saja mari sama-sama kita simak dan dengarkan kajian rutin kita itu kajian kitab Minhajul Abidin yang akan disampaikan langsung oleh guru kita semua yang mulia Bu Yahya. Sebelum itu dimohon kepada para bapak, ibu maupun jamaah yang lainnya untuk merapatkan barisannya, safnya di siang depan terlebih dahulu biar uh, safnya rapi, ya. Baik, langsung saja kepada guru kita semua yang mulia Bu Yahya, kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الذي أكرم من شاء من عباده لحسن المعاملة بربهم الحمد لله الذي أكرم من شاء من عباده بحسن المعاملة بني جنسهم الحمد لله الذي أكرم من شاء بحسن النظر إلى قلوبهم وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على تطهير قلوبنا أعنا يا ربنا على تزكية أنفسنا اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحسد والرياء والحقد والكبر واجعلنا يا ربنا من الذين نظرت إليهم برحمتك وهدايتك فاخصرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa melanjutkan Pengajian kita membaca kitab Minhajil Abidin Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita dengan Imam Ghazali masih di dalam bab membersihkan hati, menjaga hati. Disitulah Allah melihat hambanya. Kepada hatilah Allah melihat hambanya. Dan di dalam hatilah penilaian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak peduli memperhatikan hatinya, yang tidak peduli dengan kebersihan hatinya, artinya ia telah tidak peduli dengan sesuatu yang amat penting di dalam dirinya. Ia telah tidak peduli dan tidak perhatian dengan sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Dan kesalahan orang tersebut bisa terjadi karena ia tidak mengerti bahwasanya hatinya penuh. Artinya adalah sangat bernilai. Dan memang umum jika orang tidak mengetahui bahwasanya ia memiliki sesuatu yang berharga. Karena tidak mengertinya orang tersebut maka sesuatu yang berharga itu pun tidak dihargai. Maka yang dibutuhkan oleh orang semacam ini cukup ilmu memahamkan begitu pentingnya hati, begitu bernilainya hati, maka bagi orang tersebut akan mudah memperhatikan hatinya dan menjaga hatinya. Akan tapi orang yang kedua adalah orang yang tidak peduli kepada hatinya karena memang dia buta hati. Yang sudah gelap hatinya. Sehingga ia biarpun mendapatkan ilmu, mempunyai ilmu, maka ketahuilah ia tidak akan bisa baik dan tidak bisa faham. Dan itu hamba yang dikutuk, yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Maka mari kita menjadi memohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba yang bisa mendapatkan rahmat Allah. Yang bisa menjaga hatinya. Dan orang bisa menjaga hatinya adalah juga pilihan dari Allah Subhanahu Wa Biarpun kita belajar ilmu membersihkan hati seperti ini, diajari oleh seorang seorang alim yang beliau adalah juga wali besar. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, biarpun kita sudah belajar ilmu membersihkan hati ini, kalau ternyata seorang hamba tersebut adalah hamba yang dikutuk oleh Allah, yang dijauhkan dari rahmat Allah, maka ilmunya tentang hati pun tidak ada gunanya. Maka mari kita menghadiri majelis ini dengan ketawaduan mengadu kepada Allah. Dengan harapan semoga Allah dan mengadu kepada Allah agar Allah memberikan. Dengan harapan Allah akan memberikan kepada kita kebersihan hati. Kalaupun kita tidak mengerti maka Allah semoga memberikan kepada kita ilmu. Dan di saat kita mendapatkan ilmu semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Itu hati yang hidup. Jadi gak cukup orang punya ilmu saja, ternyata tidak dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia ya tidak akan bisa benar dan tidak akan bisa baik disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da." Tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, maka ia bukan tambah dekat kepada Allah, akan tapi ia justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil kita belajar ilmu, maka yuk kita terus mengadu kepada Allah. Dan sambil kita mengadu kepada Allah, mari kita mempelajari ilmu. Ilmu saat ini adalah ilmu yang amat penting, yaitu ilmu membersihkan hati. Sudah berminggu, beberapa kali pertemuan. Imam Ghazali mengajari kita memahamkan kepada kita tentang hati, hati, hati, hati, dan hati. Sampai hari malam hari ini pun pembahasan itu belum tuntas dan belum selesai. Mari kita lanjutkan kita belajar ilmu membersihkan hati dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sudah sampai kepada uh, apa yang disampaikan oleh apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala berkenaan dengan hati dalam kitab Minhajul Abidin kita sudah sampai kepada fa kila jika ada yang bertanya fa kila jika ada orang yang bertanya Fa'ingkila jika ada orang yang berkata, jika dikatakan, secara lafdiahnya seperti itu. Jika dikatakan, inna amra hadal qalbi la muhimmun jiddan. Jika ada orang yang berkata, setelah begini ini Imam Ghazali, setelah engkau paparkan panjang lebar, wah Imam Ghazali, kami sadar bahasanya, inna amra hadal qalb. Sesungguhnya urusan hati, masalah hati ini adalah la muhimmun jiddan, sangat-sangat penting. Nah, setelah kami sadar wahai Imam Ghazali, dari keterangan-keterangan yang kau berikan kepada kami wahai Imam, kami menyimpulkan bahwa sungguh yang namanya hati adalah sangat penting. Akan tapi kami tidak tahu bagaimana kita menjaga hati dengan benar. Fa'akbirna maka kata orang. Fa'akbirna maka beritahu kami wahai Imam Ghazali. Anil ma'ani tentang makna-makna hal-hal Allah dituslihuhu yang bisa membenahi hati kita. Hatiku, hati. Beritahu kepada kami wahai Imam Ghazali hal-hal yang bisa membersihkan hati dan membenahi hati. Wa anil afati dan beritahu kami kerusakan-kerusakan Allah allati ta'tariduhu yang kadang datang ke hati fatusitu dan merusaknya. Berikan kepada kami ilmu wahai Imam Ghazali apa hal-hal yang menjadikan hati itu menjadi benar dan baik dan apa hal-hal yang menjadikan hati itu rusak. Kemudian dijawab oleh Imam Ghazali, yani. Ini berandai-andai Imam Ghazali membuat pertanyaan seolah-olah mewakili orang yang belajar selama ini. Kami tahu Imam Ghazali urusan hati adalah urusan yang sangat penting. Maka dari itu beritahu aku wahai Imam Ghazali agar aku bisa menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan bisa mendatangkan hal-hal yang bisa menjaga hati kita. Asa yuwafaq an wafaq lil ijtihadi Semoga dengan ilmu yang kau berikan itu wahai Imam Ghazali kami mendapatkan taufik lil ijtihadi untuk bersungguh-sungguh fil amali bidzalika untuk mengamalkan dengan yang demikian itu. Jadi Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam masalah di dalam bab ini menjelaskan menerangkan tentang pertanyaan. Karena begitulah kecerdasan Imam Ghazali itu mulai dari ya, hari pertemuan yang lalu Imam Ghazali itu menggambarkan tentang hati, urusan hati, pentingnya hati dan sebagainya sampai orang itu sampai kepada kesadaran bahwa memang hati itu adalah penting. Kemudian Imam Ghazali membuat pertanyaan, bagaimana Imam Ghazali seolah-olah mewakili kita? Ya Imam Ghazali, kami tahu begitu pentingnya urusan hati akan tapi bagaimana aku bisa membenahi hati tersebut? Yukalu perlu dijawab orang tersebut. Kalau ada orang yang bertanya begitu, urusan hati adalah penting, akan tapi aku pun pengen tahu ilmu untuk membersihkan hati. Dijawab oleh Imam Ghazali. I'lam ketahuilah, anna tafsilah hadhil ma'ani rincian tentang ilmu membersihkan hati, latawilun sangat panjang layah tamiluhu hadal kitabu yang tidak bisa menampungnya kitab yang kecil ini. Minhajul Abidin kita peringkasan. Kalau engkau bertanya tentang sempurnanya membersihkan hati, ilmu membenahi hati, maka ketahuilah itu adalah sangat panjang lebar dan tidak cukup dengan risalah ringkas seperti yang kita baca saat ini. Wa inna ma ulama ulamaul akhirati yang jelas para ulama-ulama akhirat unub istikhraji dalika mereka bermaksud mereka senang mereka bermaksud berkeinginan terus untuk istikhraji dalika untuk mengeluarkan hal tersebut wa tasnifi menyusun buku-buku berkenaan dengan membersihkan hati ini. Fi nuktati di dalam masalah ini la gair bukan yang lainnya. Ternyata ulama berlomba-lomba berusaha untuk menulis buku tentang bagaimana membersihkan hati ini, bagaimana menjaga hati ini. Wakat dakaru dan mereka para ulama telah menyebutkan fima yahtaju ilaihi min dalika apa yang dibutuhkan oleh seseorang di dalam membersihkan hati tersebut nahwan perkiraannya adalah nahwan min tisaina sembilan puluhan khoslatan masalah hal sembilan puluh hal jadi hal yang harus kita pelajari untuk membersihkan hati adalah ada sembilan hal khoslatan mahmudatan hal yang sembilan puluh hal yang baik-baik yang bagus-bagus wa fi addatiha al-mabdu al-mamdu al-madmumati dan lawannya dari 99 adalah hal-hal yang tidak terpuji. Thumma minal af'ali wal masai Kemudian Imam Ghazali juga menunjukkan, memberitahu tentang pekerjaan-pekerjaan, wal masai usaha-usaha, al wajibati yang wajib, wal maghdurati dan yang haram dijelaskan. Yang haram ini, yang halal ini. Nahwa dzalika fi sairi tafasiliha dijelaskan oleh Imam Ghazali seperti itu dan sebelain daripada itu semua tentang rincian-rinciannya. Jadi nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Wala amri demi demi sisa hidupku, demi umurku, demi keberadaanku. Ini. Inna man ahammahu barang siapa yang telah menyibukkannya amru dinihi urusan agamanya. Kalau ada orang sibuk hatinya, sibuk maksudnya gundah. Jika ada orang mikir gundah, memikirkan tentang amrut ini urusan agamanya wantabah dan sadar min raqdatil ghafilina dari tertidurnya orang-orang yang lalai wa nadhara li nafsi kemudian melihat kepada dirinya fala yakunu maka tidaklah tasilu jami'i dzalika maka tidaklah mendapatkan itu semua ilmu-ilmu untuk bersihkan hati wal amalu bi dan untuk mengamalkan alaihi baginya katiran sesuatu yang berat yang banyak enggak idza waffaqahu Allah taala jika Allah memberikan taufik Disebutkan di sini. Begitu beratnya urusan hati bersihkan hati. Tapi Imam Muzali mengatakan bahwa kalau ada orang peduli dengan urusan hatinya, memperhatikan urusan hatinya dan sadar dari kelalaiannya dan senantiasa melihat kepada dirinya, maka ketahuilah maka bagi orang tersebut untuk mendapatkan apa yang dicari dari ilmu membersihkan hati itu adalah bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang susah, akan dimudahkan. Wakata karena nubdatan dan kami telah menyebutkan sekelumit minha dari hal-hal tersebut. Hal untuk menjaga hati kami sebutkan fi syarhi ajaibil qalbi di dalam kami mensyarahi tentang ajaibil qalbi tentang keajaiban hati min kitab ihya'i aul ulumuddin dari kitab ihya ulumuddin. Dalam kitab ihya ulumuddin itu ada di dalam kitab ihya ulumuddin ada satu pembahasan tentang ajaibul qalb keajaiban-keajaiban hati. Di situ dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ghazali tentang hati, masya Allah. Wataina ala syarhi jamiha lihat dan kami pun telah merincinya dengan menjelaskan dengan perinciannya wakafati ilajia dan bagaimana kita mengobati hati kita kami sebutkan juga fi kitab asrari muamalatid dini sir sir rahasia rahasia bagaimana seseorang itu berurusan baik dengan dengan cara yang baik dengan agamanya. Kemudian bahwa buat mustaqilun kitab Ihya Ulumuddin kitab sendiri. Kitab satu kitab utuh. bin binafsihi, maksudnya satu kitab yang utuh. adimul faidati adalah yang agung faidahnya Wala yantafi'u bihi dan tidak bisa mengambil faidah dari ilmu kitab tersebut illa fukulul ulama'i kecuali pembesar-pembesar ulama rasihuna yang kuat fil ilmi di dalam ilmu. Jadi disebutkan oleh Imam Ghazali isyarat bahwa nanti akan kami sebutkan di dalam kitab ini bagaimana membersihkan hati akan tetapi Imam Ghazali juga mengisyaratkan aku pun telah membahas kata Imam Ghazali membahas dengan panjang lebar membahas dengan luasa ya membahas di dalam kitab ini di dalam kitab. Jadi membahas Imam Ghazali menjelaskan. Memang saya sebutkan sekelumit dalam kitab ini. Yang pengen sempurna pembahasannya. Lihat di dalam kitab. Yang disebutkan tadi oleh Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini di kitab besar. Dan tidak akan bisa mengambil faedah dari kitab tersebut. Kecuali orang-orang besar. Wa mawdu'u hadal kitab. Wa mawdu'u hadal kitab. Maksudnya dibuatnya kitab ini, kitab Minhajul Abidin, jadi bin Minhajul Abid itu kayak ringkasan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab-kitabnya yang lainnya. Di dalam kitab Mutin, Masya Allah, luar biasa. Akan tapi panjang lebar, kitabnya tebal, 4 Kemudian Imam Ghazali membuat kitab ini wa hadal dari kitab dan dibuatnya maksud dari dibuatnya kitab ini yang kecil ini ayat tapi abil mubtadi semoga orang-orang pemula kayak kita ini bisa mengambil faedah Wal muntahi dan orang yang alim sekalipun bisa. Wal qawi dan orang yang kuat pun masih bisa mengambil hal itu. Wal ta'if dan orang yang lemah. Panadharna kemudian kami melihat fil usuli allati la budda min dzikriha, pokok-pokok yang harus disebutkan fi ilajil qalbi di dalam membersihkan hati. Wal hajatu ilaiha masatun dan hal yang sangat diperlukan wala ghunyata anha dan tidak mungkin kita tidak membutuhkannya albatta sama sekali. Fi sya'nil di dalam urusan ibadah Fawajadnaha maka kami menemukan arba atau umurin. Kata Imam Ghazali, untuk membersihkan hati, untuk menjaga hati agar kita benar, menjadi orang yang benar hatinya, maka setidaknya ada empat hal. Wa yamadahidul abidin, wa yamadahi mada wa abidin. Ketahuilah bahwa empat hal yang akan kami sebutkan ini adalah tempat-tempat Eh, keplesetnya tempat tergelincirnya orang-orang yang ibadah, ahli ibadah. Wafatul mujtahidina dan kerusakannya orang-orang yang berijtihad berusaha di dalam ibadah. Jadi ada hal berkenaan dengan hati, kata Imam Ghazali. Ada empat hal nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah Dan di dalam empat hal inilah orang-orang kepleset. Terjerumus, rusak. Wayafitanul kulub dan empat hal itu adalah fitnahnya di dalam hati fitnahnya hati, wabaliyatun nufus dan bencana di jiwa seorang. Tauku akan selalu mengganggu, watashinu akan meru, ma, ma, ma, menjadikan aib menjadikan tidak baik, itu merusak, watutlifu dan meng, mer, ah, itu adalah menghancurkan, watus watutlifu dan merusak. Empat hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu fitnah di dalam hati. Maka harus kita perhatikan. Apa empat hal itu? Nanti akan disebutkan. Intinya siapapun yang ingin membersihkan hati, lihat ada empat hal yang disebut oleh Imam Ghazali sesuatu yang merusak dan menghancurkan. Wa arba'atun Akan tapi empat kebalikan daripada sifat tersebut, empat hal tersebut, jiwamul ibadi adalah penegaknya seorang hamba, ketegaan, yang tegaknya di dalam ibadah seorang hamba. Wadidamul ibadati dan menjadi tertib benar ibadahnya. Wasolahul gulubi dan benarnya hati dan menjadikan sebab benarnya hati. Jadi ada empat hal. Kata Imam Ghazali, empat hal ini kalau kita paham maka kita akan menghindar. Empat hal ini akan merusak hati. Akan merusak ibadah empat hal ini. Disebutkan apa? Wasalahul qulubil afati Fal al arba'u munam. Oh, Wantidamul ibadah tadi disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah bahwa ada empat hal yang empat hal ini akan merusak hati. Merusak semuanya. Disebutkan falafatul arba'u empat hal tersebut apa itu? Al amalu angan-angan yang panjang, angan-angan awas. Angan-angan itu merusak nanti akan disebutkan di jalan terakhir Imam Ghazali orang terlalu banyak angan-angan cita-cita memulia atau tapi angan-angan nggak benar. Wal istijal buru-buru, wal hasadu dengki, wal kibru sombong. Ini akan dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Amal berangan-angan, al istijal buru-buru, wal hasadu dengki, wal kibru sombong. Ini hal empat hal ini betul-betul perusak apa yang ada di dalam diri kita. Wal manakibul arba'u adapun kemuliaan yang empat kelawan lawan daripada yang hina tadi kisarul amali pendek harapan. Wa pelan-pelan fil umuri dalam segala hal. Wan nasihatu dan berikan nasihat il khalqi kepada makhluk Allah manusia wat dan tawadu wal dan khusyuk. al usulu ini adalah pokok-pokok fi kolbi qalbi untuk membersihkan hati wafas untuk mengetahui untuk kebaikan hati wafasa wafasadiha dan juga kerusakan hati jadi empat hal ini wa fil usul fi salahil qulb wasatiha empat hal ini adalah menjadi pokok hancur dan baiknya hati yang bisa sadar akan empat hal tersebut lalu diperangi maka akan benar hatinya tapi yang tidak akan rusak hatinya al usul lati madar dan empat hal tersebut adalah pusat segala hal. Artinya segala kebaikan ada di situ. Kejahatan pun juga dari situ. Kenapa orang mencuri, kenapa orang menggunjing? Karena dari hati yang kotor dan hati yang tidak benar. Maka dari situ benar-benar kita harus peduli urusan hati tersebut. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghindar dari daripada kena penyakit tersebut. Watahsil hadil manakib dan hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan empat yang mulia. Ada empat yang menjadikan kerusakan, kemudian ada empat lagi yang menjadikan sebab kemuliaan. Dan nah, empat yang mulia ini harus kita cari. Tukfal mu'ana maka dengan empat hal tersebut yang baik-baik itu tukfa akan dicukupi engkau al mu'ana dari bekar, bekal watadfar dan engkau watadfar dan akan engkau mendapatkan bil maksud tujuan insyaallah taala semoga Allah menghendaki itu semua wa sa'ukhbiruka dan aku akan berikan tahu kepadamu kata Imam Ghazali an hadil afati tentang hal-hal ini tentang perusak-perusak bikalimatin wajizatin dengan kalimat yang ringkas mukniatin yang bisa memuaskan Anda semua ini insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang lalu tentang sebab-sebab rusaknya hati, sebab-sebab hancurnya hati. Ada empat, yaitu ada empat, ada ada empat apa uh, sebab rusaknya hati, sebab kehancuran hati ada empat tadi. Al-amal, angan-angan yang panjang, al-istijal, buru-buru, wal hasad wal kibru, ngedengki dan sombong. Akan tapi ada kebalikan dari empat tersebut adalah sifat mulia. Orang yang tidak buru-buru, orangnya pun tidak suka menggunjing. Orangnya tidak panjang angan-angan dan orangnya tidak sombong, maka itu adalah ciri-ciri hamba yang mulia, hamba yang hatinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kita akan jelentrehkan apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan. Suruh sobat nanti kalau tua. Suruh pakai kerudung ntar aja kalau tua. Suruh berbuat baik nanti nanti nanti. Tolol amal panjang angan-angan. Nantinya tidak datang, ajalnya tiba. Mati dia belum banyak ibadah. Dia ya, belum banyak berbuat baik. Maka yang ini akan menjadikan orang tersebut akan rugi. Amalnya, angan-angan. Istijal buru-buru, hasad wal kibir, dengki dan sombong. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang akan datang kita mulai dengan insya Allah ammatulul amali panjang anak insya Allah akan dibahas oleh Imam Ghazali dengan panjang lebar. Semoga Allah menjaga hati kita, semoga Allah menjaga iman kita, semoga Allah menjaga jasad kita, dan semoga Allah menjaga anggota tubuh kita. Wallahu a'lam bisawab Baik, terima kasih kami aturkan kepada guru kita yang mulia Bu Yahya atas penjelasan kajian, tafsir, kajian kitab Minhajul Abidin ini. Dan selanjutnya langsung saja bagi para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sedikit saja Kenapa orang yang menjalankan perintahnya seperti kewajiban sholat dan sebagainya tidak dimudahkan dalam urusan dunianya sedangkan orang yang melalaikan agamanya selalu dimudahkan dalam urusan dunianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu dipersilakan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. apa benar pahala orang awam sama pahala orang yang seperti Buya gitu beda gitu? Kalau gini, misalkan pahala saya sebagai orang awam satu, terus pahala walinya 10 atau lebih beda gitu lebih besar apa benar gitu makasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim kadang terlintas di benak seorang hamba kita ini melakukan sholat ibadah tapi kok hidup susah rezeki tetap tetap sempit tapi tetanggaku itu nggak pernah sholat ya. di saat mendapatkan kefakiran dan sakit beliau langsung mengucapkan ahlan bi syiari solihin senang dia mengucapkan oh ini adalah syiarnya orang-orang soleh dan di saat mendapatkan dunia ia mengatakan dambun satu dosa Nah, ojilat batuhu Dosa yang didahulukan seksanya. Jadi para kekasih Allah itu ternyata di saat mendapatkan dunia berlimpah mereka ketakutan. Tapi di saat diberi oleh Allah rasa sakit atau kekurangan maka ia bersyukur. Bahwasanya ini adalah syiar yang orang-orang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang yang soleh bisa berkata demikian? Kenapa? Ia sadar bahwasanya kalau ada seorang mukmin ahli iman itu kemuliaan adalah nanti di akhirat bukan di dunia. Sehingga tidak ada bandingannya, nggak bukan bandingannya antara dunia dengan akhirat, nggak nyambung. Dunia dengan akhirat tidak ada bandingannya, tidak bukan untuk dibandingkan. Mana yang lebih bagus dunia dengan akhirat, bukan bandingannya. Karena dunia di hadapan akhirat tidak ada nilainya. Sama sekali tidak ada nilainya. Kesenangan yang dirasakan oleh sehingga suatu ketika ada seorang Yahudi menghentikan Sayyidina Umar bin Khattab. Telah dusta Nabi wahai Umar bin Khattab. Kenapa Nabi dusta? Nabi pernah berkata bahwasanya surat apa dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Jadi dunia ini sijnul kafir, sijnul mukmin, penjaranya orang yang beriman. Wajannatul kafir dan surganya orang kafir. Bagaimana nabimu berkata bahasanya? Dunia ini adalah bencana bagi ahli iman, tapi surga bagi orang kafir. Kemudian Sayyidina Umar berkata, bagaimana engkau nilai Nabi Muhammad dusta wahai orang Yahudi? Orang Yahudi itu berkata, berarti kedustaan nabimu itu bisa aku lihat saat ini. Kenapa Kok dikatakan orang beriman, orang yang beriman maksudnya pengikut nabimu itu di dunia itu kayak di penjara. Ternyata kamu enak-enak lihat. Hei Umar bin Khattab, kudamu mewah, kamu dikawal oleh orang. Sementara aku ini lihat tidak beriman kepada nabimu dan tidak beriman kepada agamamu, ternyata hidup nyungsep jadi pengemis seperti ini. Ya, lihat. Menjadi pengemis seperti ini. Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, benar yang dikatakan nabiku bahwa surga itu eh, dunia itu bagi ahli iman adalah seperti penjara. Kemudian bagi orang kafir ini adalah benar-benar surga. Kenapa? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa orang ahli iman dengan imannya akan selalu rindu kemuliaan di akhirat. Sehingga begitu rindunya kemuliaan di akhirat, ia ingin cepat meninggalkan dunia ini. Dia tidak ingin berada di dunia-dunia apa tempat yang membuat susah. Kemudian, bagi orang yang kafir yang tidak beriman, dunia ini benar-benar surga. Biarpun keadaannya adalah seperti engkau yang fakir, dalam keadaan lapar setiap saat, fakir, nyungsep, sakit, akan tapi kita ketahuilah ini adalah surga. Surga bagaimana? Iya, ini adalah surga jika dibanding dengan di akhirat nanti seksanya adalah lebih pedih lagi. Jadi tidak bukan untuk dibanding. Maka perbandingannya nggak nyambung. Siksa yang dirasakan oleh seorang muslim mukmin yang ada di dunia ini adalah sebentar saja dibanding kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi bagi seorang kafir seksa yang dirasakan di dunia ini adalah sepele kecil bahkan seperti di surga kalau dibanding dengan seksa yang ada di akhirat nanti. Maka lihat pandangan, bicara pandang. Ahli iman tidak tergila-gila dengan kebiar dunia, karena dunia akan ditinggalkan. Makanya tadi yang kami sampaikan, kenapa muncul pertanyaan semacam itu? Kemana, kenapa muncul ungkapan seseorang misalnya? Orang berkata, ini tidak sholat kok, kok kaya raya. Ini tidak sholat kok. Karena urusan kekayaan tidak ada hubungannya dengan sholat. Sebab kekayaan itu diberikan oleh Allah kepada orang sholat dan tidak sholat. Yang sholat Nabi Sulaiman diberi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf diberi kekayaan oleh Allah dan banyak ahli iman yang sholat dan diberi kekayaan. Ternyata lihat, apakah yang namanya Nabi Ayub juga bukan kekasih Allah? Ammar bin Yasir bukan kekasih Allah. Jadi kebiar dunia ini bukan ukuran kemuliaan seseorang. Maka tidak bisa kita lihat. Kenapa ke orang kafir tidak sholat kok kaya raya? Kenapa? Karena dunia bukan kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan penilaian seorang adalah dengan har harta, bukan kekayaan ini. Dan kekayaan ini akan ditinggal. Berapa lama kita berada di dunia? Sebesar apapun kekayaan yang kita kumpulkan ternyata pun harus kita tinggalkan. Jadi ukurusannya adalah bukan kekayaan, bukan eh, nilai kita adalah bukan dengan kekayaan yang kita kumpulkannya, akan tapi nilai kita adalah keimanan. Jadi pertanyaannya tadi adalah kenapa ke orang kafir itu kaya raya, Kenapa orang kafir kok ada yang kaya? Apakah itu kemuliaan? lah? yang menganggap harta itu sebagai kemuliaan, dia salah memandang dunia. Ini yang diperangi oleh Imam Ghazali, namanya orang hubud dunia. Jadi menganggap gebiar, sehingga ada orang terkagum-kagum dengan dunia. Lah, kalau sudah terkagum dengan dunia, lihat, jadi ulama pun bisa dibeli. Sudah fakir nyungsep, kerja cari duit, gak kaya-kaya, ninggalkan sholat. Lihat. Itu karena dunia lihat. Pemikiran tentang dunia seolah-olah dunia ini benar-benar berharga. Sehingga Anda bekerja di sebuah tempat rela lepas kerudungnya dan pakai rok pendek. Demi mendapatkan 600 ribu sebulan. Kenapa itu semua? Karena dia tertipu dengan dunia, lupa agama. Nah ini paling bahayanya. Kalau orang menganggap dunia itu adalah ada nilainya. Oh agama bakal ditinggalkan lihat. Sholat lah nanti. Yang penting dapat duit dulu. Ada atau tidak orang bekerja sampai hilang sholat duhurnya? Ada tiga tidak orang bekerja sampai tidak puasa Ramadan? Banyak. Kenapa itu semua? Karena penilaiannya terhadap dunia itu. Jadi menganggap dunia itu bernilai sehingga apa? Dia rela tidak sholat demi mendapatkan dunia. Semestinya yang harus dilakukan adalah bagaimana ia sholat, bagaimana ia beribadah, biar juang, biarpun harus berkorban dengan dunia. pada kekasih Allah lihat dunia dikumpulkan untuk berjuang, bukan untuk dikumpulin. Sehingga hakikat jihad adalah jihad itu Nabi Himang Fusim. Jihad dengan jiwanya dan jihad dengan hartanya. Baik, jadi inilah bahayanya bahayanya ini kata ini pendidikan Imam Ghazali kita sebutkan pada pertemuan yang lalu masalah hubung dunia dunia bahayanya orang yang menganggap dunia itu ada nilainya artinya kalau sudah menggantung di hatinya sehingga kenapa ada orang tidak sholat kenapa ada orang buka aurat kenapa orang melakukan haram Kenapa orang berebut harta saudaranya? Berangkat dari daripada mengagungkan dunia. Padahal persaudaraan lebih utama dari dunia, tapi akhirnya karena mementingkan dunia, menganggap dunia bernilai, sehingga ia perlu berebut waris dengan saudaranya. Paling bahayanya memandang dunia bernilai. Akan tapi kalau orang memandang dunia adalah sarana akhirat, lo mulia, saya memandang dunia misalnya. Anda memandang dunia untuk menuju akhirat, maka ketahuilah cara Anda mengambil dunia adalah sungguh luar biasa dengan cara yang benar. Dan di saat Anda tidak diberi oleh Allah dunia, Anda pun tidak pernah kecut hati karena apa? Untuk menuju akhirat tidak harus dunia dengan dunia yang banyak. Sebab apa? Bisa saja dengan kesabarannya sampai di akhirat. Sehingga para kekasih ya Allah benar. Di saat mereka itu mendapatkan kefakiran langsung berkata, Ahlan bi syiaris solihin. Ahlan ini adalah syiarnya orang-orang soleh. Maka termasuk kehinaan adalah orang yang merasa kecut hati di saat menemukan dirinya fakir. Dan juga kehinaan adalah saat terkakum-kakum dengan kekayaan. Jadi merasa kecut dengan kefakiran adalah hina. Tamak namanya. Kecut dengan kefakiran. Sehingga karena fakir, minder, penakut. Terus kalau kaya gimana? Mau sombong. Karena nilai apa dunia ada ada ada nilainya, menguasai hatinya. Dan itu paling bahayanya manusia. Sehingga jangan sampai ada pemikiran, wah itu saja tidak sholat, ya, ayahnya, ayahnya biar saya tidak sholat. Nah nasib sudah nggak sholat melarat, yang sebener tuh manusia nanti ya. Jadi ukurannya bukan di situ. Wah ini benar tetangga saja nggak sholat. Dan belum ada orang berkata, oh ya saya sudah sholat, sholat, saya sudah sholat bertahun-tahun kok masih tetap melarat nih gimana ini? Terus mana gimana? Karena sholatnya untuk dunia maka dia tidak akan mendapatkan dunia. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita ini menjadikan dunia ini ukuran. Dan ini hakikat bukan sekedar ucapan di lidah. Benar-benar. Sehingga para kekasih Allah itu yang diberi Allah kekayaan, ternyata dengan kekayaannya manfaat untuk kaum muslimin. Tapi kalau orang mencari dunia untuk dunia, lihat pelitnya setengah mati. Mau nyumbang ngapain saya nyumbang? Orang <laughs> saya kerja ngumpulin duit capek-capek, kenapa saya nyumbang? Dan biarpun dia tidak berkata bahasanya dunia berarti baginya, dia telah menjadikan perilakunya itu menilai dunia berarti. Susah infak. Tapi kalau ada orang, bagaimana ada orang infak 100 juta? Infak ke pondok 1 miliar, ada 2 miliar. Satu miliar satu orang. Bagaimana infak satu miliar? Untuk bukan untuk dirinya, bukan untuk tempat tidurnya, bukan untuk mobil, bukan untuk makan. Infak. Dan dia sembunyi, gak ada yang tahu. Buya saya titip duit sebegini. Apakah dunia tidak ada artinya bagi dia? Dia tidak menganggap dunia ada artinya. Padahal duit 1,5 M, bayangkan. 1,5 miliar. Ya. duitnya seberapa sih? Sebelah lembar saya juga lihat harta duitnya. Lihat orang memberikan ke pesantren untuk pembelian tanah. Coba, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena apa? Dunia tidak ada artinya bagi dia. Saya akan kumpulkan dunia, tapi saya tidak menganggap dunia itu ada nilainya. Mudah infak. Tapi kalau berangkat waktu mencari dunia, menganggap dunia berarti, oh enak bener, bagi-bagi. Enggak deh, mencari capek keringat. Kerja juga dong sana. Nah, makanya karena memandang dunia. Memandang dunia ada nilainya, dan itu paling bahaya. Dan sebetulnya itu hilangnya iman. Tapi kalau ada orang memandang dunia ada dunia, sehingga doanya para kekasih Allah, ya Allah jadikan dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Di saat kaya infak, dia kaya infak, dan kita menemukan orang yang semacam itu. Lihat di rumahnya bukan megah, bukan rumahnya mewah, mobilnya pun tidak mewah. Akan tapi ternyata yang diberikan untuk perjuangannya Nabi Muhammad sangat besar, beberapa kali lipat dari yang dimilikinya. Subhanallah. Itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tidak sedikit dan kita menemukan banyak orang semacam itu. Ada beberapa orang yang bantu di pesantren. Kita kita pikir di rumahnya adalah punya kekayaan yang melimpah ruah. Setelah dilihat apa? Rupanya dia punya dua rumah. Yang satu dijual. Yang satu dijual. Kami pikir yang dijual adalah rumah yang kecil. Rupanya apa? Saya ingin berbuat baik untuk pondok, perjuangan ini. Saya punya dua rumah. Yang satu saya jual Mana yang lebih dulu saya berikan ke pondok. Kebetulan yang laku lebih dulu yang lebih bagus. Coba, punya rumah cuma dua. kenapa Menganggap rumah tidak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah akhirat. Itu hakikat. Sekarang kita pikirkan, kalau orang itu mikir dunia, ada nilainya ngapain saya menyumbang ke masjid? Ngapain itu semua? Makanya bahaya. Jangan sampai suatu ketika ada keyakinan di dalam keadaan kita bahasanya orang itu dikayakan oleh Allah karena dimuliakan tidak. Jangan sampai itu. Ini harus terus kita asah hati kita. Sehingga kekayaan seorang kafir itu justru istidraj untuk dihukum oleh Allah lebih kej, lebih kej, kej, apa, pedih lagi hukumannya. Dan kefakiran atau musibah yang diberikan oleh Allah kepada ahli iman, musibah apakah apakah penyakit atau hilangnya harta atau apapun yang namanya musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang yang beriman adalah satu daripada tiga dan semuanya adalah mulia. Yang pertama adalah karena Allah ingin mengampuni dosanya. Kita menghadap Allah dengan dengan dosa-dosa akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau diampuni oleh Allah, aman. Dan pengampunan dosa bisa karena musibah yang ditimpakan. Kalau bukan pengampunan dosa, barangkali dosanya sudah habis. Oh, hebat benar ya. Anggap saja dosa sudah habis, maka Musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba kada adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang kedua, kalau bukan untuk mengangkat derajat, Allah akan berikan pahala yang melimpah ruah, yang berlipat ganda nanti di akhirat. Sehingga orang tersebut akan kaget, ya malaikat, wahai malaikat Allah, pahala apa ini yang kau berikan kepadaku? Malaikat menjawab, ini adalah pahala musibah yang diberikan oleh Allah kepadamu dan engkau bersabar saat itu. Jadi inilah yang perlu dihadirkan. Ketahuilah bahwa jangan sampai ada terdidik di dalam diri kita dunia bernilai. Saat ini pendidikan itu sudah benar-benar masuk di hati anak-anak kita, ibu-ibu kita. Pendidikan cinta dunia. Sekolah agama itu nyungsep di kampung-kampung. Kalau sudah sekolah cari dunia, berlomba, bayar. Sekolah SMA, kita bukan melarang anak sekolah SMA atau SMP, kita juga sekolah kok. agak tapi lihat, kalau sudah sekolah cari dunia, daftar uang gedungnya, seragamnya, bayar semua ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Tapi giliran belajar ilmu masuk surga yang ada di kampungnya TPA, TPK, DTA, lihat diminta itu sumbangan sepuluh ribu saja katanya kemahalan. Ini musibah, yaitu karena dari awal pemikiran salah dunia itu lebih penting daripada akhirat. Dan bahayanya, jadi insya Allah setelah ini tidak ada angan-angan bahasanya, lu orang itu dimuliakan dengan kekayaannya. Bahkan kalau ada, jangankan merindukan kekayaannya. Kalau ada orang tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya, dahba'an saat ini dua pertiga agamanya hilang. Kalau ada seorang kiai ustadz tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, dua pertiga imannya hilang. Tapi kalau seorang kiai datang kepada orang kaya karena untuk mengingatkannya adalah kemuliaan, tapi kalau tawaduk lihat musibah, termasuk tawaduk dengan pejabat, tawaduk dengan pemerintah, tawaduk dengan orang-orang ini. Musibah, tawaduk dengan kekayaannya, tawaduk dengan pangkat seseorang, musibah. Itu kehinaan nanti. Jangan sampai tawaduk. Maka dihimbau kalau seandainya kita butuh ingin menyelesaikan masalah, datanglah kepada orang fakir. Oh, luar biasa. Mondok nggak beres-beres. Ziarah orang sakit, orang fakir akan diberesin. Anda punya masalah di rumah tangga Anda atau urusan bisnis Anda, datanglah Anda kepada orang fakir. Nabi sudah bersabda, Inna Allah sayang surukum bidu'afaikum." Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah, bukan dengan orang-orang kaya, bukan. Tetapi kalau kita ketemu orang kaya, bagaimana orang kaya itu kita hantarkan kepada kemuliaan. Kita ajari infak dan sedekah. Kita ajari bertabi jangan dekat kepada orang kaya karena mengharapkan kekayaannya itu tawaldo. dengan dunianya maka dua pertiga tiga hilang. Hati-hati. Jadi itulah yang harus kita pahami bahwa jangan sampai ada yang terkagum-kagum dengan dunia. Apakah itu ustadz atau bukan ustadz? Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, juga banyak ustadz yang terkagum dengan dunia dan itu musibahnya lebih gede. Lidahnya mengatakan jauh dari dunia, tapi perilakunya mencintai dunia. Bahasanya tuh jangan jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia, akan tapi dia itu sadar. Bahasanya dia itu harus mencari dunia. Ini musibah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kayaknya bahasanya anti dunia, anti dunia. Akan tapi lihat, sedekah tidak ada, infak tidak ada, dikumpulkan dunia, sampai kadang mengambil dunia dengan cara yang haram. Begitulah kalau orang sudah mementingkan dunia dari akhirat, berapa banyak kejahatan yang akan dilakukan. Rela mendapatkan, yang penting mendapatkan dunia, biarpun akhirat ditinggalkan, sholat ditinggalkan, bahkan mengambil yang haram. Haram itu apa? Dapat dunia, tapi kehilangan akhirat. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia merampok? Kenapa dia korupsi? Nah mencopet karena pemahaman yang salah tadi menganggap dunia adalah kemuliaan dan paling bahayanya keyakinan itu. Sehingga malam ini harus kita pangkas, jangan sampai ada orang yang terkagum-kagum dengan keberhasilan tetangga kita dengan urusan dunianya. Akan tapi jika kita melihat tetangga kita berhasil dalam urusan dunia, yang harus di hati Anda ada adalah mendoakan ya Allah, jadikan tetanggaku itu adalah orang kaya yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadikan dia orang kaya yang gemar berinfak, jadikan dia orang kaya yang rindu kemuliaan, jadikan dia orang kaya yang mudah membayar zakat. Ya, nah ini baru benar. Tidak berangan-angan ya Allah. Aku ingin kayak dia ya Allah kaya ya Allah. Nah, dapat ketularan kayanya tok. Tetangga kita kaya sedekah, kita kekayaan. Apalagi sampai membandingkan bahasanya, dia nggak sholat kok kaya ya Allah kok saya sholat. Nah itu hilangnya iman. Hakikat hilangnya iman di saat kita berkata bahasanya, oh dia nggak sholat saja bisa uh, kaya, wah saya kok sholat terus kok melarat. Ah mending tidak so Sholat. Nah, akhirnya betul setan ketawa. Nggak sholat saja. Barangkali kamu kaya. Bener. Sudah nggak sholat nyungsep melarat. Dunia sengsara. Akhirat seng sengsara. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa tadi? Ah, pahala. Pahalanya orang alim dengan pahalanya orang biasa. Itu ya. Pahalanya orang awam dengan pahalanya orang alim beda. Kalau orang alim kadang melakukan satu kerjaan tapi niatnya banyak. Makanya terus kita belajar biar pahalanya terus terus belajar. Misalnya seorang alim mau belajar mau mendatangi majelis semacam ini, biarpun dia tidak ceramah. Dia ngerti kalau saya datang ke majelis akan dapat kemuliaan. Niat pertama untuk menuntut ilmu, Pertama untuk silaturahmi dengan saudara. Ketiga, ketiga untuk melihat wajah guru, ya. Keempat untuk menghindari dari maksiat sebab kalau di rumah saya sama televisi. Kelima ini. Jadi niatnya terlintas di dalam benaknya banyak niat. Maka pahalanya banyak. Kadang sholatnya dua rakaat, habis wudhu sholat dua rakaat. Dua rakaat sholat wudhu, tahiyat al masjid, plus dibaringi sholat hajat. Allahu Akbar. Jadi karena orang alim ngerti ilmu, maka pahalanya lebih banyak ya daripada orang yang awam tidak ngerti il, ilmu. Maka berlomba-lombalah untuk mencari il, ilmu. Jadi beda, ibadahnya beda. Sehingga orang alim itu mudah untuk mendapatkan pahala. Sehingga perlu kita terus meningkatkan ilmu kita. Beda. Orang alim dengan orang yang awam sangat beda. Dan derajat yang disebutkan oleh oleh Allah yarfa'illahul ladina amanu minkum ladina utul ilma darajat Allah mengangkat derajatnya orang berilmu, ya orang berilmu yang mengamalkan ilmunya itu, bukan berilmu yang pandai menghafal dengan akalnya tidak. Karena amalnya orang berilmu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Amalnya orang berilmu sudah mengamalkan ilmu, ngajarkan ke orang lain lihat, semua yang diajar lalu mengamalkan ilmu, pahalanya pun ditumpangkan kepada orang ah, alim. Maka dari itu jangan berhenti belajar. Jangan berhenti menuntut ilmu, agar amal kita ibadah kita terus berlipat ganda dan meningkat terus meningkat terus hingga kita mengajarkan pada orang tambah lagi mengajarkan orang tambah lagi dan kita mau memang dihimbau ya kalau kita melakukan amal kebaikan jangan lupa untuk melintaskan niat yang banyak para kekasih Allah niat yang banyak sampai ada Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu mengingatkan kalau mau nikah saja itu kalau bisa 150 niat dihadirkan Nah kalau hadir majelis taklim ini lintaskan dalam perjalanan niat yang banyak. Sebanyak niat itulah kita akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya mungkin ada lagi yang di samping tadi niat yang kita sebutkan niat. Saya akan belajar, kemudian saya pulang akan ngajari anak saya. Allah, saya akan terus nambah ilmu. Saya ingin dengar hadis Nabi SAW. Saya ingin dengar Al-Quran. Saya ingin bersolawat. Banyak niat. Maka dengan banyaknya niat itulah seseorang akan dapatkan pahala. Dan yang tahu niat ini adalah orang alim, orang ngerti. Kalau anda sudah belajar banyak niat, maka anda menjadi alim dalam hal ini. Maka pahala anda pun akan berlipat ganda. Jadi beda. Amalan orang yang awam sama orang alim adalah sangat-sangat beda maka itulah keistimewaan, keistimewaan dan kemuliaan orang alim. Ini saja mari kita tutup dengan doa dan jangan lupa esok pagi ada pengajian di rutin kita di Majelis Al-Bajah di Ahad pagi. Semoga Allah mudahkan langkah kita ke sana dan semoga Allah meridhai langkah kita dan jangan lupa 92,9 FM dan 104,8 FM radio-radio dakwah kita mohon diinformasikan kepada yang lainnya demi tadi itu untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan mari kita terus tingkatkan niat kita dalam menuntut ilmu, kita tingkatkan kehusuan kita dalam menuntut ilmu, kita tingkatkan ketulusan kita dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan pahala terus yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa tusir alina innaka ala kulli syangadir. Allahumma ya Allah, ya Allah muliakan kami ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Ya Allah jangan sampai kerinduan kami kepada dunia ya Allah, jadikan kami kerinduan kepada akhiratmu ya Allah. Dan mudahkan urusan dunia kami, jangan sampai hati kami terkagum-kagum dengan dunia yang dimiliki oleh hamba-hambamu ya Allah. Akan tapi rindukan kami dengan kemuliaan di akhirat yang kau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Dan kumpulkan kami bersama kekasih kasihmu ya Allah. Ya Allah, dunia yang Kau berikan kepada kami, jangan sampai Engkau menjadikan itu semua kami terlena. Jangan sampai kami itu semua menjadikan hati kami ya Allah jauh darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah Engkau Maha tahu tentang hati kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah, penilaian kami adalah karena dunia. Kami ingin ya Allah, kami menilai orang karena akhirat ya Allah. Sehingga di saat kami mencari pasangan, pasangan yang mendekatkan kepadamu. Di saat kami mencari rizki, rizki yang menjadikan engkau ridho kepada kami ya Allah. Di saat kami bekerja, kami akan bekerja untuk mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Kami takut ya Allah jika kami tidak rindu kepada akhirat atau kami saat kami rindu kepada dunia, kami khawatir akan mencari dunia dengan melanggarmu. Kami mencari dunia dengan melakukan sesuatu yang kau Ya Allah, ya Allah, ya Allah jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Kami mohon ya Allah, berikan kepada berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat yang membuahkan amal dan terimalah amal kebaikan kami dan kami mohon ampuni kami dan ampuni guru-guru kami. Ampuni orang tua kami ya Allah. Ampuni semua orang yang bersama kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Seperti engkau berikan kepada para kekasihmu ya Allah. Kerinduan ya Allah untuk ibadah. Maka rindukan kami untuk ibadah. Seperti engkau berikan kepada kekasih-kekasihmu ya Allah. Rasa benci kepada dosa maka bencikan kepada kami dosa ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala dosa. Dan mudahkan kami ya Allah untuk bertobat kepadamu. Dan ampuni dosa kami dan jangan kau sisakan merasakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sempit rezekinya lapangkan, yang sudah kau lapangkan rezeki mereka ya Allah, yang telah kau berikan kekayaan kepada mereka, kami mohon berikan kepada mereka ya Allah, beri jadikan kekayaan mereka adalah kekayaan, kekayaan ya Allah, jadikan kekayaan mereka adalah kekayaan yang menjadikan sebab mereka masuk surga ya Allah, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah khatimah. Husnul khatimah mati dan kepada iman, iman, iman. Ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami ya Allah. Di saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.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 insyaallah mohon doa ketemu besok pagi insyaallah billahi taufik kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam